Bolehkah seorang ikhwan atau seorang lelaki melamar seorang wanita yang lebih fakih dalam urusan agama? Nah, ini e, sebetulnya kurang sekufu ini ya. Kemarin kita bahas tentang apa? Kafaah, kekufuan, kufu. Kalau calon istri itu lebih berilmu, ini kurang sekufu. Cuma bukan berarti tidak boleh. Asal betul-betul dia itu mengamalkan ilmunya, suami juga apa e, orang yang taat maka boleh. Dan insya Allah akan tetap baik kondisi kerumah tangganya. Tapi yang terkadang jadi muskilah si wanita merasa lebih pinter, tapi kurang mengamalkan ilmu. Sehingga nanti dalam kehidupan berumah tangga akhirnya apa? Istri merasa lebih tinggi Istri merasa lebih pinter sehingga tidak tunduk kepada suami. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Makanya saya katakan kalau istri betul-betul berilmu dan mengamalkan ilmunya dan suami juga orang yang taat, nggak ada masalah itu terjadi. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya, karena istri akan semakin tunduk kepada suami karena dia orang yang berilmu. Tapi secara kenyataan ada jenis wanita yang banyak teorinya, ilmunya banyak secara teori, pengamalan kurang. Sehingga nanti ketika terjadi pernikahan dengan suami yang tidak seperti dia, dia merasa apa? Merasa lebih tinggi. Ya. Sehingga justru mengatur suami, merendahkan suami. Ya, ini jadi problem rumah tangga kalau seperti ini.